Dan insya Allah pada malam ini kita akan melanjutkan kembali uh, pelajaran bahasa Arab kita yang mana pada malam ini Insya Allah kita akan melanjutkan Ad-Darsus Sadisa Ashar al lagi ya kawan Pelajaran ke-16 sahih Nah, nah, jemil. Taib Ad-Darsus Sadisa Ashar uh, eh, Dan telah kita baca Beberapa Eh, penjelasan di sini. Di antaranya sudah kita baca dialognya. Ada sekedarik. Ada Bala. Ashar sudah kita baca dialognya. Dan kalau tidak salah sudah kita baca tamarin yang pertama. Ya. Sahih? Nah. Baik, eh, lakin qabla dhalika kaifa halukum ya ikhwan fi studio? Kaifa halukum? Alhamdulillah. Khair, masyaallah. تراجعون إن شاء الله يا إخوان نعم أنا رأيت أن الإخوة إن شاء الله مجتهدون ما شاء الله Anda lihat antum bersungguh-sungguh, masya Allah berusaha untuk hadir dan mudah-mudahan kita berhususan antum semua murajaah insya Allah di rumah. Baik, sebelum kita masuk ke latihan kedua, Uh, ada baiknya kita merojah terlebih dahulu kita ulang kembali pelajaran Ad-Darsus Sadis Ashar dari awal kita baca dialognya ya kawan Istami' thumma karir. Kita baca sama-sama ikhwan. Hayya, ad-darsus sadis ashar. Ad-darsus sadis ashar. Liman hadhihi al-aqlamu ya Muhammadu? Liman hadhihi al-aqlamu ya Muhammadu? Hiya li ya ustadu. Hiya li ya ustadu. Hiya jamilatun jiddan. Hiya jamilatun jiddan. وهذه الكتب الجديدة أهي لك وهذه الكتب الجديدة أهي لك لا هي لحامد لا هي لحامد أين دفاتركم يا إخوان أين دفاتركم يا إخوان هي هنا على هذا المكتب هي هنا على هذا المكتب طيب طيب إخوان أنا أنا أكون المدرس وأنتم تكونون محمد وعلي نعم. فهمتم أنا أكون مقام المدرس وأنتم محمد و... وعلي نعم. وعلي لمن هذه الأكلام يا محمد يا هي يا أستاذ هي جميلة جدا وهذه الكتب الجديدة أهي لك لا هي لحامد أين دفاتركم يا إخوان هي هنا على هذا المكتب طيب أحسنت طيب أنتم الآن المدرس وأنا محمد وعلي نعم فضل يا إخوان لمن هذه الأقلام يا محمد هي لي يا أستاذ هي جميلة جدا وهذه الكتب الجديدة أهي لك لا هي لحامد أين دفاتركم يا إخوان هي هنا على هذا المكتب نعم نريد اثنين من الإخوة من من يقوم مقام أنت مق- يق- تقوم مقام المدرس وأنت شيخنا أنت محمد وعلي نعم لمن هذه الأقلام يا محمد هي لي يا أستاذ هي جميلة جدا وهذه الكتب الجديدة أهي لك لا هي لحامد أين دفاتركم يا إخوان هي هنا على هذا المكتب نعم جميل طيب نعكس أنت تكون المدرس نعم لمن هذه الأكرام يا محمد هي لي يا أستاذ هي جميلة جدا وهذه الكتب الجديدة أهي لك لا هي لحامد أين دفاتركم يا إخوان هي هنا على هذا المكتب نعم جميل أحسنتم يا إخوان نعم طيب آه انظروا صفحة ثلاثة وتسعون انظروا صفحة ومن انظروا لهذا lihatlah صفحة halaman halaman 93 93 إخوان yang punya buku cetakan baru ada pada halaman 9. Ada Adapun cetakan lama berapa tadi ah? 98. 98. Sama niatun wa watisun. Insya Allah semua ikhwan di sini paham bagaimana menghitung 1 sampai 100 insya Allah. Insya sudah sampai halaman hampir halaman 100. Antum harus bisa menyebutkan halamannya. Halaman berapa sekarang ikhwan? Anda sebutkan? Salah satu wa tis'un. Salah satu wa tis'un. Nanti insya Allah mudah-mudahan kalau ada waktu di akhir pembahasan, Nuraja. Nah, nuraja Allah Di akhir pembahasan kita akan merajah kembali angka-angka tersebut. Nah, insya Allah jika ada kesempatan. Nah. Taib unzuru at-tamrin as latihan kedua. At-tamrin sofha tsani safha 93. Adapun cetakan lama ada pada halaman 8 wa 90. Hawil hawilil mubtada'a fi kullim minal jumalil atiyati ila jam'in hawil al mubtada ma mana hawil hawala yuhawilu tahwil rubah rubahlah al mubtada al mubtada al mubtada kata benda yang diletakkan isim yang diletakkan di depan kalimat al mubtada itu isim yang diletakkan di depan kalimat Mana yang dimaksud ya kan? Kalimat misalnya hada baitun, mana yang mubtada ya kan? Hadza. Hadza ismun isyarah di sini. Kata tunjuk hada inilah mubtadanya. Paham tum? Paham. Hawil al mubtada fi kullin min al jumalil atiyah fi kullin pada, pada setiap, setiap min al jumal dari kalimat-kalimat al atiyah berikut. berikut ila jam'in menjadi menjadi jama' menjadi jama' antum lihat di sini bagaimana contohnya misalun sebelumnya <clears throat> antum paham apa yang diminta di sini ikhwan Fahimna. Ring, ringkasnya al mubtada yang tadinya mufrad diganti menjadi atau dirubah menjadi jama'. Di mana mubtada'nya ikhwan? Dalam kalimat hada baitun misalnya, mana mubtada'nya? Hadza. Hada. Ismun isyarah di sini kata tunjuk hada adalah mubtada. mubtada yaitu isim yang diletakkan di depan kalimat. Kita lihat misalnya, kon. Misalun hada baitun. Lihat perubahannya, kon. Hadhihi buyutun. Hadhihi buyutun. Di mana perubahannya, kon di sini? Pada hada. Pada hada. Berubah menjadi hadhihi. Hadhihi apa sebabnya? bertemu dengan lianna bait Karena al mushar ilaih benda isim yang ditunjuk adalah muannas. Jamak buyutun. Jamak jamak daripada baitun. Baitun dan baitun eh kita sudah kita bahas. Hmm. Isim itu kan ada isim untuk akil, ada isim untuk ghair akil. Masih ingat penjelasan kemarin? Kata benda itu ada kata benda untuk akil, untuk yang berakal. Siapa contohnya? Apa contohnya, Ikhwan? Yang berakal? Muhammad. Nama manusia. Nah, Muhammad, Ali. Aisyah, Ali dan seterusnya. Baitun akil atau ghairu akil? Ghairu akil. Ghairu akil. Dan kemarin sudah kita bahas sedikit bahwa jamak setiap isim ghairu akil, ada orang sekali lagi, bahwa jamak jamaknya isim yang ghair akil benda yang tidak berakal baitun maka dia hukumnya muannas hukumnya muannas maka kata tunjuk yang tepat untuk menunjuk kalimat buyutun adalah hadihi hadihi paham kata tunjuk yang tepat untuk buyutun adalah hadihi apa sebabnya ya kawan kenapa sebabnya buyutun kita menggunakan hadihi karena anda jelaskan tadi. Siapa yang bisa menjelaskan kembali? Karena buyutun, sekali lagi buyutun, eh, bufrat, tunggal apa jamak? Buyutun jamak. Jamak. Sampai situ paham? Paham. Jamak dari apa? Dari kalimat apa? Baitun. Baitun. Baitun termasuk isim akil atau isim ghair akil? Ghair akil. Ghair akil. Karena dia benda, baitun rumah, ghair akil. Dan sudah kita bahas kemarin bahwa rumusnya jamak bentuk jamak dari isim ghair akil muannas atau muzakkar? Muannas. Muannas. Maka kata tunjuk yang tepat untuk buyutun adalah hadhihi. Jadi pertanyaannya, anak ulang lagi, mengapa buyutun menggunakan hadhihi? Karena buyutun isim muannas. Karena isim muannas. Ringkasnya begitu. Buyutun adalah isim muannas. paham tuh ya, kawan paham Agak muter-muter sedikit tapi nggak masalah insyaallah kan? Nah, misalnya kepala antum gak ikut muter misalnya. Baik. Kita baca rakam wahid. Nah, karena ini latihan maka tugas antum ini. <clears throat> Anak hanya mendengarkan. Nah, dari mana ikhwan? Ada urut? Biar nanti kalau diurut nih ikhwan yang kebagian ini ketahuan nomornya. Nah, antum nomor 3, antum nomor 5 sehingga siap-siap. Ikhtar masyita. Nah, ikhtar masyita dari Syekh Khana. Baik. Hadza baitun. Hadhihi buyutun. Nah. Rakam wahid. Oh, iya. هذا درس لا أنت أنت يا أخي أنت أنت ما, ما قرأت إلا مثال فقط واحدا هذا نجم نعم هذه نجوم هذه نجوم Alhamdulillah kalimat najmun sudah ada jamaknya di sini hampir dikatakan seluruh kata benda di sini sudah ada jamaknya ya kawan Masya Allah sahlun jiddan Rasulullah بلى bagaimana kata pepatah Arab sahlun as ashal min syurbil ma ashal min شرب syurub lebih mudah daripada minum minum, minum air. air. Minum air lebih mudah, maka ini pun ini lebih mudah lagi. Ini lebih mudah lagi, lebih lancar lagi insyaallah. Sudah ada ini. Tinggal antum pasti hari saja, kelas masya Allah. Sahabat kan setelah itu? Entah, pada ya akhir lah ma fi Isnan, antum baca isnan nomor dua. Isnan. Nah. Ada darsun. Nah. هذه دروس ممتاز أحسنت يا أخي صحيح نعم ثلاثة ثلاثة هذا قلم هذه أقلام نعم جميل أنت يا حكمت جميل طيب sebelumnya ya ikhwan mufradatnya dipahami maknanya ما معنى كلمة درس pelajaran ad-darsu as-salis as-salis asyar misalnya nah jamaknya durusun durusun nah nah arba'ah fadal fadal ya akhi arba'ah أربعة هذا باب nah هذه أبواب هذه أبواب سهل جدا نعم خمسة خمسة هذا نهر نعم هذه أنهار نعم ما معنى نهرون يا إخوان sungai sungai Nah. Jamaknya anharun. Nah, sittah. ستة هجا جبال Sekali lagi ya, akhi. ستة هج هجا هجا جبال Hadza. Antum bilang dza. هذا هذا جبال Mumtaz. Bagaimana jawabannya? هذه جبال Hadhihi jibalun. Sahih. Lihat jabal. Ma mana jabal? gunung Jabal. Gunung. Jamaknya adalah jibal. Jibal. Sab'ah. Ist- Naam anta ya Syekh. Sab'ah. سبعة هذا كلب Nah, هذه كلاب هذه كلاب صحيح. Nah, ثمانية. ثمانية هذا بحر هذه بحار هذه بحار صحيح جمع daripada ولا adalah بحار بحار ما معنى بحر يا اخوان لوطا لو نعم تسعة نعم فضل أحمد تسعة هذا كتاب هذه كتب نعم صحيح عشرة عشرة هذا حمار هذه حمر نعم جميل أحسنت ما شاء الله نعم أحد عشر أحد عشر هذا سرير هذه سرر هذه سرر صحيح نعم اثنى عشر اثنى عشر ما معنى اثنى عشر بلس بلاس نعم هذا دبتار هذا ذا هذا دبتار نعم هذه دبتير هذه هذه دب دفاتر دفاتر نعم عيد أخي دفاتر دفاتر نعم جميل نعم ثلاثة عشر ثلاثة عشر هذا مكتب نعم هذه مكاتب نعم جميل أربعة عشر أربعة عشر هذا قندور قندوق نعم سكرا يا أخي هذا هذا فندوق fundukun pendek هذا فندوق daknya dipendekkan fundukun هذا فندوق nah ma mana funduk Hotel. funduk nah hotel hospital nah hospital لا لا يا اخي هوتيل يا اخي نعم hotel ليس هوسبيتال يا اخي هوسبيتال هذه مستشفى يا اخي jamaknya adalah فنادق fana Fanadiku. Antumnya tidak tanpa tanwin, tidak pakai tanwin. Fanadiku. Sekali lagi hadhihi hadhihi fanadiku. Naam, sahih. Naam. Fadhal khidmat. 15. Hadhihi sa'atun. Naam. Hadhihi sa'atu. Sa'atun. Tun. Nah, dengan tak dengan tanwin. Istamir, teruskan. Naam, akhi. Sadi ستة عشر ستة عشر هذه سيارة ارفع Ayo fasadak akhi antum kerahkan suara antum هذه سيارة nah هذه سيارات sayyaratun sekali lagi هذه سيارات ممتاز نعم سبعة عشر سبعة عشر هذه طائرة هذه طائرات نعم جميل طائرات نعم صحيح ثمانية عشر ذلك نجم نعم تفضل ذلك نجم تلك نجوم نجوم تلك نجوم نجوم صحيح تلك صحيح صح صحيح نعم تسعة عشر تسعة عشر تلك سيارة تلك سيارات تلك سيارات نعم جميل أحسنت فهمتم إن شاء الله يا إخوان فهمتم فهمنا سهل إن شاء الله سهل سهل جدا طيب التمرين الثالث التمرين الثالث Latihan keberapa itu? Al-Thalith ketiga Yang ketiga Apa yang diminta di sini ikhwan? Kita baca Ashir Ilal asma'il atiyati bismi isyaratin munasibin lil qaribi hadha hadhihi haula'i hmm. ashir mana ashir Berikan ashir ila tunjuklah ke, ke. al asma kata-kata benda al atiyah berikut tunjuklah kepada kata-kata uh, berikut ini Bismi isyarah. Dengan apa kita tunjuknya? Bismi isyarah. Dengan isim isyarah munasibin yang sesuai, lil qarib untuk yang dekat. Dekat. Ada berapa pilihan di sini yang diminta? Tiga. Hada yang pertama, yang kedua hadihi, yang ketiga haulai. Nah, antum diminta untuk pilih salah satunya saja. Mana yang sesuai, mana yang tepat. Semuanya untuk lil qarib. Tapi mana yang lebih tepat digunakan untuk kata ini dan bagaimana yang untuk kata yang lainnya? Nah, fahimtum al-matlub ya ikhwan? Antum paham yang diminta di sini? Fahim. Lagi-lagi kita katakan hada sahlu. هذا سهل Sahlu jiddan ya akhi. Ashal min من Ah, شرب min الماء syurbil ma. Nah. Baik, kalau gitu siapa yang mulai? Kalau ini mudah. Masya Allah. Anta ish anta? Anta jundi wala syurti? <laughs> nah. هذا رجل Naam. هؤلاء رجال لا، من فضلك اذكر رقم يا أخي آه. واحد نعم هذا رجل نعم اثنان نعم هؤلاء رجال هؤلاء رجال يا أخي kenapa menggunakan هؤلاء ya أخ رضوان لأنه جمع لأن جمع نعم المشار إليه جمع نعم ثلاثة نعم masing-masing satu-satu nah ثلاثة هذا كلب نعم هذا كلب صحيح تفضل يا حماد أربعة هذه كلاب هذه كلاب نعم صحيح خمسة Kenapa tidak menggunakan haula ya Hikmat? karena jamak garu akal Ah, nah, ahsan ya Ridwan. خمسة هذه درس Sekali lagi akhi. خمسة Naam. هذه دروس Hadhihi durusun sahih. Sitta. ستة هؤلاء مدرسون Haula'i mudarrisuna ahsan. Mengapa tidak menggunakan hadhihi? Bukankah ini jamak? Jamak, tapi lil akil. Nah, jamak lil akil maka الاسم الإشارة المناسب هنا هؤلاء نعم نعم سبعة تفضل أخي سبعة سبعة هذه إخوات هذه إخوات akhawati. Akhawati. Nah, antum di harakat akhi akhawati. Hadhihi akhawati. Menggunakan hadhihi kan sahih? Hadhihi akhawati? La. La. Bagaimana seharusnya? Haulai. Haulai akhawati. Nah, sekali lagi ikhwan, hadhihi ini untuk uh, Nah, untuk jamak tapi untuk jamak lil li ghairi akil. Arabun jamak lil'akil maka menggunakan maka menggunakan haula haula nah antum ma'i ya ikhwan نعم انتم معي في الاستوديو نعم نعم, نعم. طيب ثمانية ثمانية أكلام نعم هذه أكلام هذه أكلام جميل تسعة تسعة هذا كتاب نعم جميل عشرة عشرة Sayyaratun. Rohnya panjang? Sayyaratun. Nah, bagaimana kata tunjuknya? Hadihi sayyaratun. Ha, ha, sekali lagi, hadihi. Hadihi sayyaratun. Apa yang salah ya, kawan? Ra. ra antum tidak baca panjang. Dibaca panjang ra Hadihi sayyaratun. Nah, jamin Nah Ahada asyar. Ahada asyar. Sayyaratun. هذه سيارة هذه سيارة أحسنت اثنا عشر اثنا عشر سؤالك يا أخي اثنا عشر ارفع صوتك يا أخي أنت بخير جدا آه أنت بتشرفين يا أخي بير بير كده الميكروفون ما شاء الله لعله لم يتناول العشاء يعني نعم طيب اثنا عشر نعم هذه حمار هذه حمار صحيح ثلاثة عشر ثلاثة عشر حمار هذه أو هذا حمار هذه غير آكل ذلك لكن ليس جمع نعم صحيح إذا تقول هذا حمار نعم نعم نعم ثلاثة عشر ثلاثة عشر هذه كتب هذه كتب صحيح نعم أربعة عشر خمر أربعة عشر هج هج Sebelumnya umurun uh, eh, jama' atau mufrad? Jama'. Jama'. Jama'. Uh, jama' lil akil atau li ghairi akil? Li ghairi akil. Jama' li ghairi akil. Tadi Anda bilang kaidahnya jama li ghairi akil adalah muannats. Muannats. Maka kata tunjuk yang sesuai adalah hadhihi. nah sekali lagi akhi, hadhihi. Hadhihi humur. Hadhihi humurun sahih. Humur. Nah, 15. 15. هذه عين هذه عين نعم لماذا هذه يا أخي لأن لأن عين مؤنث عين مؤنث مؤنث صحيح Pak عين مؤنث lah anggota badan double double Ustaz Nah, sahih. Nah, ainun itu muannas karena dia anggota badan yang Yang double. yang punya pasangan. Maka dia muannas. Nah. Sittata ashar. ستة عشر هذه طبيبة Naam, jamil. Sab'ata ashar. سبعة عشر طبيبات Nah, هؤلاء طبيبات haula'i tabibatun. Ahsantum ya ikhwan. Baik. Naftah al-majal lil mustami'. Baik, kita berikan kesempatan bagi para pendengar yang ingin berinteraksi secara langsung Anda bisa menghubungi di line telepon 021 823 6543. Pelajaran yang ke-16, latihan yang kedua dan yang ketiga. Baik, kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Iya, silakan Sob. Tamrin ke berapa Ustaz? Pak Budi haluk sebelumnya. Alhamdulillah. Masya Allah. Uh, tamrin yang pertama Pak Budi. eh Afwan, bukan pertama, Ta'asani yang kedua. Ah uh, ya. Nah, Pak Budi baca lima soal tidak masalah? Gimana Pak Ustaz? Pak Budi baca lima soal tidak masalah? insya Allah. Hmm, apa kurang Pak? Ya. Cukup Pak ya? Baik. Wahid. Nah. هذا نجم نعم هذه نجوم نعم صحيح آه اثنان هذا درس هذه دروس نعم صحيح ثلاثة هذا <clears throat> قلم هذه أقلام جميل نعم أربعة هذا باب هذه أبواب نعم خمسة هذا نهر Hadhihi anharun. Nah, jamil. Pak Budi, ya. bisa saya tanya Pak satu pertanyaan Pak? Ya Ustaz. Nah, uh, mengapa kita menggunakan Hadhi tadi Pak untuk menuju durusun, aklamun, abu-abun anharun padahal tidak tidak ada tanda. Ya, tanda karena butuh di situ. Karena uh, eh, ghairu akil, ghairu akil uh, eh, jamak daripada ghairu akil dia kaidahnya berubah uh, hukumnya menjadi muannas. Sedangkan muannas kata tunjuknya hadhihi. Masya Allah. Syukran Pak Budi. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Iya, jazakallah khair pada Pak Budi di di mana tadi Pak Budi? Mana? Taib. Nasib. Nasib. Ya kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain silahkan bagi anda yang ingin berinteraksi secara langsung di 021 823 6543 pelajaran yang ke-16 dan latihan yang kedua dan yang ketiga kita angkat telepon yang kedua Assalamualaikum Baik, dengan siapa umur di mana? Saya Ratni dari Kampung Rambutan. Baik, Siapa, Bu siapa tadi Bu? Ibu Ratni dari Kampung Rambutan. Nah, alhamdulillah. Silakan Bu Ratni eh, iya. dibaca ya. nomor dari nomor 6 sampai nomor 10. Iya, terima kasih. Haza Jabalun. Dibaca angkanya Ibu? Oh iya. Sita. Sita. Nah. Haza Jabalun. Hadhihi Jibalun. Jibalun panjang. Hadhihi jibalun. Mumtaz. Naam. Ya, sab'atun. Hadza kalbun. Naam. Hadhihi kilabun. Sahih. Had samania. Samania. Samania. Naam. Hadza bahrun. Naam. Hadhihi biharun. Naam, jamil. Naam. Tis'a. Hadza kitabun. Hadhihi kutubun. Sahih. Naam. Asyara. Hadza himarun. Ah, sekali lagi, Ibu Ratmi. Had- Hadza himarun. Ma mimnya panjang. Himarun. Hadza himarun. Naam. Hadhihi humurun. هذه حمر صحيح أحسنت يا أمو طيب شكرا جزاك الله خير An- Wa anta kadzalik. Terima kasih. Iya, jazakallah khair Mudah berada di kampung rambutan Dan bagi pendengar yang lain silahkan kita berikan kesempatan yang lain di line telepon uh, sama 0218236543 masih pelajaran yang ke-16 dan latihan yang kedua kita tuntaskan di line telepon 0218236543. Tapi kita angkat kembali telepon yang ketiga. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Akmal di Depok. Iya. Nah, Umu Akmal, kayak Ki? Alhamdulillah khair Pak Ustaz. Naam, jamil, Masya Allah. Baik, uh, eh, ikrai, tafadhali. Rakam. Ahada asyar. Ahada asyar. Ahada asyar. Hada sarirun. Hada sarirun. Naam. Haji sururun. Naam, sahih. Isna asar. Isna asar. Isna asar. Naam. Haza daftarun. Hadhihi dafatiru. Naam, sahih. Salasata asar. نعم هذا مكتب هذه مكاتب ممتاز نعم أربعة أربعة عشر نعم جميل هذا فندق نعم ما معنى فندق فندق أن نسيت نسيت Nasiti, nasiti fundukun hotel apa Pak Ustaz? hotel Oh hotel nah fundukun hotel nah ya, kurang Pak Ustaz Hazihi fanadiku نعم جميل Khamsata asar Hazihi sa'atun نعم Hazihi sa'atun ممتاز بارك الله فيكم أمو Syukran Pak Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Om Amal di Depok, silakan bagi Anda yang ingin mengikuti kembali di line telepon 0218236543 tersisa 4 nomor dari latihan yang kedua, pelajaran yang ke-16 di 0218236543. Dan Afan untuk sambil kita tunggu kaidah yang tadi bahwa setiap jamak muanat itu juga bagi yang isimnya muanat gimana Ustaz? Sama, sama. sama. Is, jika mufradnya isim muannats maka itu lebih maka utama. Jika dia lil akil, li ghairi akil, catatannya li ghairi akil seperti misalnya apa? Sayyaratun hadhihi sayyaratun jamaknya sayyaratun. Nah, fadal. Baik, ya kita angkat kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dari mana? Di Kelapa Gading. Dengan siapa Pak? Syakur Idris. Iya. Pak siapa tadi Pak? Ini udah lama. <laughs> Pak siapa namanya Pak? Syakur Idris. Syakur Idris, masya Allah. Iya. Siapa halu Pak Syakur Idris. Uh, iya. eh, terputus-putus suaranya nih. Diulang kembali Pak, terputus-putus suaranya. Menggunakan HP sepertinya. Halo, assalamualaikum Pak Syakur. Al, afwan ya, terputus diberikan kesempatan nanti insyaallah. ya, silakan Pak Syakurides untuk menghubungi kembali di line telepon 0218236543 dan bagi pendengar yang lain silakan kita berikan kesempatan di line telepon 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan umum di mana? Dengan umum Anissa di Bekasi. Tayo. Nah, Umu Anissa kaifa haluki? Alhamdulillah. Masyaallah. Silakan umum Anissa, 16. 16. Nah. Oh, ya. ستة عشر هذه سيارة نعم هذه سيارات نعم جميل سبعة عشر هذه طائرة نعم هذه طائرات ممتاز ثمانية عشر ذلك نجم نعم تلك نجوم صحيح تسعة عشر تلك سيارة نعم tilka sayyaratun. Mumtaz. Syukran umu. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut kita latihan ya, saya. Kita berikan kesempatan ya, masih. latihan yang ketiga silakan bagi para pendengar kita masuki latihan yang ketiga pelajarannya ke-16 di line telepon 021 823 6543. Saya katakan telepon yang pertama untuk latihan yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Ibnu Nawawi. Di mana, Pak? <laughs> Askunu fi Jati Asih Oh, Jati Asih, tayyib. Ib- Ibnu man? Nam Anta ibnu man? Nam Anta ibnu man? Ibnu, Ibnu Nawawi ibnu Nawawi ما شاء الله كيف حالك يا ابن نووي Alhamdulillah bi khair bi wafiyah ما شاء الله بارك الله فيكم طيب اقرأ ال- التمرين الثالث Nam تقرأ عشرة أسئلة ممكن Nam Ini. عشرة أسئلة طيب ما في مشكلة تفضل هذا رجل أه، آه، من فضلك اذكر رقم آه، آه. واحد واحد نعم هذا رجل نعم هؤلاء رجال اثنان اثنان عفوا اثنان هؤلاء رجال نعم ثالث ثلاثة ثلاثة هذا كلب نعم أربعة أربعة أربعة ها هذه كلاب هذه كلاب صحيح خمسة هذه دروس نعم جميل ستة هؤلاء مدرس اسكلاجي أخ ابنه آه هؤلاء مدري مدرسون مدرسون مدرسون نعم آه. اسكلاجي هؤلاء هؤلاء مدرسون نعم هؤلاء أخوات سبعة آه، سبعة هؤلاء أخوات هؤلاء أخواتي أخواتي نعم أخواتي ست أخواتي نعم بالياء نعم. <clears throat> ثمانية هذه أقلام ممتاز نعم تسعة هذا كتاب هذا كتاب جميل عشرة هذه سيارات هذه ايه سيارات sayyaratun. Mumtaz. Syukran ya Ibnu ah. Nawawi. Hayakumullah. Ya. Barakallahu fiik. Wa Baik, jazakallah khair kepada Ibnu Nawawi di Jati Asih. Dan kita berikan kesempatan yang lain bagi pendengar Roja di mana sudah berada di line telepon 021 823 6543. Melanjutkan tambahan yang ketiga, pelajaran yang ke-16. Step kita angkat telepon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan umur siapa di mana? Bu Iksan di Krangan. Baik. Nah, Umu Ihsan, kaifa ki? Alhamdulillah bikhair. Masya Allah. Fadal Umu Ihsan, ahada ashar, dari sebelas. Ahada ashar. Hadihi sayyaratun. Sekali lagi Umu. Hadihi sayyaratun. Nah. Uh, Ithna ashar. Ithna ashar. Hada himarun. Sahih, nah Salasata salasata ashar. نعم ثلاثة عشر panjang lagi. Salasata ashar. نعم Hadhihi kutubun. نعم صحيح Arba'ata ashar. Hadhihi humurun. نعم صحيح خمسة عشر هذه عين صحيح هذه عين تسعة عشر ستة عشر ستة عشر هذه طبيبة ممتاز Sab'ata asyar. Sab'ata asyar. Haulai tabibatun. Haulai tabibatun. Sepertinya Umu uh, eh, sedikit lupa angka-angka ini sepertinya. Nanti saya di akhir pembahasan kita akan ulang kembali. Syukran iya, Umu. Jazakallah iya. khair. Ah, iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, awalan ya, akhi. Ya, pendengar roja di mana saya berada, jangan kemana-mana, kita akan rehat sejenak dan kita simak terlebih dahulu beberapa jeda yang berikut ini. Ikhwatal Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi akhwan din, a'azakumullah, orang yang menuntut ilmu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang berilmu ya kita harus belajar nggak mungkin orang itu lahir dalam keadaan berilmu nggak mungkin innal insana lam yulad aliman Sesungguhnya manusia tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Ini perkataan seorang sahabat. Semua manusia lahir dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan ilmu kepada mereka. Untuk mendapatkan ilmu itu harus belajar. Ilmu yang dimaksud kalau Allah, kalau Rasul, wa qala sahabah. Ilmu yang dimaksud apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan, Kemudian dijelaskan oleh para sahabat. Ini yang kita kenal dengan al-manhaj. Cara atau sikap beragama yang benar. Yang kita ambil dari orang-orang yang terdahulu. Generasi terbaik dari umat ini. Yang masuk dalam firman Allah. Bahkan kepada mereka pertama kali Allah berfirman. Kuntum khaira ummatin ukhrijat nas Kamulah sebaik-baik manusia yang Allah bangkitkan. Sebaik-baik umat yang Allah bangkitkan keluarkan untuk manusia. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an generasi terbaik dari umat ini. Dan Nabi menyambut orang-orang yang belajar ilmu syar'i marhaban bi talibil ilm. Selamat datang bagi orang-orang yang datang untuk menuntut ilmu syar'i. Dan orang yang menuntut ilmu syar'i Allah akan mudahkan jalannya ke surga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman" sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها Roja Radio Dakwah Alusinna Wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kembali di frekuensi 756 AM Dan bagi anda yang mungkin yang baru bergabung bersama kami Dalam kajian bimbingan Bahasa Arab untuk pemula Kita lanjutkan kembali Dan anda bisa membuka bukunya Masih dalam pelajaran yang ke-16 Dan kita lanjutkan kembali tafadhol Ustaz بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن وبعد Tadi ada beberapa pertanyaan dari ah, Nakra awalan berkaitan dengan yang pertama berkaitan dengan apa? Bisa? Taib nakra awalan ya kita buka atau kita baca beberapa pertanyaan pesan singkat. Penjelasan dari latihan yang kedua nomor 18 dan 19. Dalika najmun dan tilka sayaratun Nah, tadi barusan kita baca beberapa latihan di <clears throat> dar sini Di eh, Tamrin Athani, latihan kedua ya kawan ada sekitar 19 soal. Semuanya e, menggunakan isim isyarah lil qarib. Hada, kadang-kadang hadihi. Tiba-tiba di nomor 18 dan 19 tiba-tiba menjadi isim isyarah lil ba'id. Zalika dan tilka. Hmm, kita sempat dikagetkan tadi. <clears throat> Nah, di sini memang dia beda. Dalika najmun dengan tilka sayyaratun. Dan tidak disebutkan jamaknya di sini. Hmm. Dan Allah alam sepertinya tidak disebutkan jamaknya karena memang sudah disebutkan sebelumnya jamaknya. Di nomor berapa najmun ya, ikhwan? Awal. Nomor satu. Wahid. Sayyaratu di nomor uh, sudah sebelumnya belum sayyaratun nah, di nomor 16. Sehingga tidak disebutkan lagi jamaknya karena sudah disebutkan sebelumnya. Hanya saja yang tadi mengagetkan tadi tiba-tiba berubah menjadi Ha, tadi dimanj dimanjakan dengan hada lalu hari tiba-tiba Zalik ya, sempat kita agak kaget. Karena tadi terus agak kaget kaget tadi ketika ah, Ridwan baca, tapi alhamdulillah, rajul muafak alhamdulillah. Tidak ada perbedaan, sudah. Ya? Tidak ada perbedaan antara tidak bait dan korib. Isim nah, sama. Tidak ada perbedaan di sini. Okay. Nah, tinggal dilihat bagaimana jawabannya. Kalau tadi kan kita katakan bahwasanya e, rumusnya adalah isim jamak li ghairi akil adalah muannas, maka tinggal saja dirubah. Zalika maka muannasnya zalika adalah tilka tilka dan begitu seterusnya wallahu a'lam kemudian kedua dijelaskan kembali mungkin makna dari ghairu akil nah uh, eh, isim ya kawan kata benda itu uh, dibagi menurut uh, menurut jenisnya ada jenis yang uh, isim lil akil kata benda untuk yang berakal contohnya adalah nama-nama orang Muhammad Ahmad, Aisyah, Ibrahim, Fatimah dan seterusnya. Ini semua adalah isim lil lil akil. <clears throat> Kata benda untuk yang berakal. Yang berakal. E, juga ada isim li ghairi akil. Kebalikan daripada lil akil di sini li ghairi akil yang tidak berakal. Dan contohnya banyak sekali. Sayyaratun apalagi kan? Ta'iratun, e, maktabun, qalamun dan seterusnya. Jadi kata-kata benda itu ada kata benda yang untuk untuk berakal, ada kata benda yang tidak ber, berakal. Binatang masuk ke mana ikhwan? Untuk yang berakal apa tidak berakal? Tidak berakal. Dimasukkan ke dalam kategori liwairi akhir. Nah. Baik, Ustaz. Harus tanya lagi? Mengenai Arab, maafi maafi musyalah. Ya, uh, mungkin bisa diselipkan beberapa contoh dari Arab Ustaz Dalam nah. pembelajaran kita mungkin Ustaz. Ya. Nah, di sini semuanya satu Eropa rata-rata atau bukan rata-rata hampir seluruhnya kita katakan Eropnya sama ada najmun hada darsun ada kalamun dan sampai akhirnya itu ikhwan isim isyarah yang diletakkan di depan ada dia mubtada dia posisinya sebagai mubtada mubtada hada isim isyarah mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada adapun najmun نجم الخبر لمبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره dan begitu seterusnya yang yang lainnya juga seperti itu ini Arabnya tidak tidak beda nah wallahu a'lam Baik, kita lanjutkan ke latihan keempat ya, kan? Ada beberapa latihan lagi. Setelah itu kita akan masuk ke Adars asabi Ashar. Adars dars Ashar ini pelajaran ke-16 ini eh, pendek hanya beberapa halaman nanti Insya Allah setelah itu kita akan masuk ke ad-dars as-sabi ashar yang ternyata lebih pendek lagi daripada ad-dars as-saris ashar Baik ya kawan, kita masuk ke ad tamrin ar-rabi. Antum masih masih segar ya kawan? Nah. masih segar. Masih jam 9 insyaallah. Dan biasa tidur jam 10 kan? 10, 11, masalah insyaallah. Dan uh, eh, tamrin ar-rabi, latihan keempat. Ashir ilal asma'il atiyati asyir. Mana asyir? Tunjuk. Tunjuk. Nah, ini udah udah dibilang orang pentas seperti ini, kawan Tolong di ini di dihafal kalau bisa. Asyir artinya tunjuk Tunjuklah, ilal asma kepada isi kepada nah kata-kata benda al atiyah yang berikut ini. Berikut dengan apa kita tunjuk? Isim isyarah. Dengan isim isyarah. munasib yang sesuai. Yang sesuai. Lil ba'id, mana lil ba'id? Untuk jarak jauh. Yang untuk, yang yang jauh. jauh. Sebelumnya tadi di, di tamrin as lil qarib. Hmm. Sekarang lil ba'id. Kalau tamrin as tadi latihan ketiga tadi lil qarib, sekarang untuk lil pilihannya zalika, tilka atau ulaika. Nah, siap ya, Pak? Siap. Nah. nah. طيب نبدأ كده ما ادري من يا إخوان يا اخي رضوان والله يا أخي الكريم واحد ذلك طالب نعم جميل ذلك طالب يكفي يا أخي نعم اثنان اثنان أولئك طلاب نعم أولئك اسكال يا أخي أولئك طلاب صحيح أولئك طلاب ثلاثة طلاب يا خدمات ذلك ثلاثة يا أخي اذكر رقم ثلاثة ذلك نجم ذلك نجم صحيح نعم أربعة Arba'ah. Ulaika nuzuman. نعم أولئك تلك نجوم صحيح يا أخوان أولئك خطأ. خطأ نعم الصحيح ماذا يا أخي Tilka. Tilka nujumun. Mengapa tidak tidak tepat ulaika di sini? Eh, dia baru akil baru akal. laika hmm. ya, untuk untuk untuk apa lil akil nah sahih khamsah khamsah tilka bintun tilka bintun nah sitta banatun sitta jalik banatun baca sebelumnya banatun banatun nah Zalika banatun. Zalika banatun. mana banat ya, kawan? Jamak min bint. Jamak daripada bintun. Ma mana bintun? Anak perempuan. Anak perempuan. Jadi banatun anak-anak perempuan. Bagaimana? Zalika, tilka atau ulaika? Ulaika. Hah? Ulaika. Ulaika. Ulaika. Banatun. Banatun. Nah. Sabah. Sabah. Darajatun. Nah. Tilka darajatun. Sahih. Tilka darajatun. Thamaniyah. Thamaniyah. Tilka darajatun. Tilka darajatun. Sahih. تسعة. نعم. تفضل يا أخي. تسعة ذلك سرير ذلك سرير صحيح. نعم. عشرة. عشرة تلك سرور سرور تلك سرور سرور صحيح. سرور نعم. Ihda asyara. أحد عشر. Ada ahada asyar. نعم. Tilka dajajatun. تلك دجاجة. tilka dajajatun. Nah. Sahih. 12. asar. Tilka mudarrisatun. Tilka mudarrisatun. Nah, sahih. 13 mudarrisatun. Ya. Ma mana mudarrisatun ikhwan? Jamak daripada apa ini? Mudarrisatun. Mudarrisatun. Mudarrisatun. daripada mudarrisah. Ma mana mudarrisatun? Guru perempuan. Guru perempuan. Jadi mudarrisatun artinya guru-guru perempuan. perempuan gunakan apa kita? Hada eh, apa? Zalika tilka atau ulaika? Ulaika. Ulaika. Coba baca. Hamsa sa'asar. Salah satu asar Salah satu asar Ulaika mudaris satu Nah, ulaika satu Sahih. Nah, empat asyar. empat asyar. Hajjun. Nah. Dalika hajun. Dalika hajun. Mana hajun ya, kan? Haji. Haji. Orang yang yang berhaji. belas. Lima belas. Nah. Ulaika hmm. Hujajun. Nah, ulaika Hujajun. Karena Hujajun adalah jamak daripada hajun. Hajun. 16. belas. Dalika masjidun. Sekali lagi, Dalika. Dalika masjidun. ذلك مسجد Naam, dzalika masjidun. Sahih. مسجد Sab'ata ashar. سبعة عشر سيارات Nah, تلك سيارات tilka sayyaratun. Sahih. Sahalun ya, ikhwan. Sahal. Jami'at tamrinat, lihat semua latihan-latihannya alhamdulillah masya Allah. Ashal min syurbil ma. Min syurbil ma. Baik, la'alla nafsal majal lil mustami' awalan ya. Baik, kita berikan kesempatan bagi para pendengar di line telepon 021 823 6543. Kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Umo Ismail di Condet. Iya, silakan. Nah, Umu Ismail, silakan Umu Ismail. Uh, latihan keempat yang tadi. Wahid. Nah. Dalika tolibut. Nah. Isnan. Uh, ah, ika tula eh. To tulabun. Sahih, nah sahih. Sekali lagi umum. Ulaika. Ulaika tul tulabun. Nah sahih. Hmm, Salasa. Salasa. Dalika najmun. Nah. Arba'ah. Tilka nujumun. Tilka nujumun sahih. Uh, Nah. Tilka bintun. Tilka bintun. Cukup syukuran umum. Jazakillah khair. Barakallahu fikum. Wa iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan bagi pendengar yang lain Anda bisa menghubungi di line telepon 021 823 6543. Pelajaran yang ke-16, tamrin yang ke-4 dan kita lanjutkan nomor yang ke-6 dan seterusnya di line telepon 021 823 6543. Tapi kita angkat telepon yang ke-2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa mau di mana? Dengan Umu Kasyah di, di mana? Karawang. Karawang. Nah, Fadal Ummu Ukasha, ya. nomor ya. 6, dari nomor 6 sampai nomor 10. Nomor 6. Uh, sita. Nah. Eh, sita. Eh, nah. Sahih. Uh, ulaika banatun. Naam, jamil. Sab'ah. Tilka darajatun. Sahih. Naam. Uh, uh, eh, samania. Samania. Naam. Tilka darajatun. Sekali lagi, Ummu tilka darajatun. jatun sebelumnya halaman eh, tujuh, nomor 7, soal nomor 8. oh iya. Jimnya agak agak 7. panjang. Darajat darajatun. Sahih. Nah. Ah, tilka tilka darajatun. Sahih. Nah. Ah, eh, samania tuh. Eh? Uh? Samania. Samania sudah lewat umum barusan tadi umum baca eh, ah. samania. Sekarang tis a. tis a. Alhamdulillah. Uh, sarirun. Dalika sarirun. Sahih, dalika sarirun. Nah. Asar. Nah. Tilka sururun. Tilka? Sururun. Sururun. Eh, sarirun. Hah? Sururun ya. Asyara sahih sururun umu. Yang sarir itu nomor sembilan. Ah, ah. Tilka sururun. Sahih. Nah, sekali lagi ahada asar Ahada ahad asar Tilka sururun. Uh, bukan. Ah, Selanjutnya. Selanjutnya ahada asar. Ahada ah, asar. Hmm. Tilka darajatun. Ah, eh, Dajatun. Dajatun. Ah, Syukran umu. Jazakallahu ya, khair. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair dari Kerawang. Silakan bagi pendengar yang lain Anda bisa menghubungi di line telepon 021 823 6543. Tapi kita angkat telepon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abu Isfani. Di mana nih, Pak? di Cilengsi. Di Lengsi. Nah, Abu siapa tadi? Abu Isfa, Isfani. Abu eh? Ispani. Ispani. كيف حالك أبو إسماني؟ آه، بخير الحمد لله. تفضل أبو إسماني. 12 اثنا عشر. تلك نعم أنا. تلك مدرسة صحيح نعم ثلاث عشر. نعم أولئك مدرسات نعم جميل أربعة عشر ذلك حاج نعم صحيح خمسة عشر أولئك حجاج نعم ستة عشر ستة عشر ذلك مسجد ذلك من أحسنت سبعة عشر تلك سيارات تلك سيارات ممتاز أبو إسفاني جزاك الله خير بارك الله فيك وإياكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Taip, kita berikan kesempatan lagi, Ustaz. Ya. Uh, cukup seperti itu. Kita akan coba baca beberapa penjelasan terakhir di Ad-Dars as ini. Ya, nah, Tapi ya kawan, di sini ada uh, empat nomor berkaitan dengan penjelasan asmaul isyarah. Penjelasan asma'u al-isyarah lil akil wa li ghairi akil asmaul isyarah untuk uh, isim akil dan as, asmaul isyarah untuk isim yang ghair akil. Anda ingatkan sekali lagi ikhwan, bagaimana kita bisa tahu ini isim al-akil dan ini isim ghair akil? Dari mana kita tahu? Kalau Anda bilang misalnya dikun, akil atau ghair akil? Ghair akil. Ghair akil. Eh, bukankah dia punya otak ya, ikhwan? <laughs> biasa kita makan beberapa hewan yang suka kepala ayam itu ada ada otaknya. Apakah itu ukurannya? Bukan. Maksud akil di sini adalah manusia. Titik. Adapun binatang, benda mati semua masuk ke kategori ghair akil. Tapi kalau Anda bilang talibun, akil atau ghair akil? Akil. Akil. Uh, eh, masjidun. Ghair akil. Kalbun. Ghair akil. طيب آه، طائرة غير عاقل غير عاقل طبيبة عاقل عاقل نعم هكذا الحمد لله طيب بدلا دي سنين نمبر ساتو رقم واحد أسماء الإشارة للقريب العاقل للقريب العاقل أسماء الإشارة كتا كتا kata tunjuk untuk yang dekat, untuk untuk yang dekat dan untuk isim yang uh, akil, yang berakal. <clears throat> Di sini isim isim akilnya adalah apa ya, Pak? Talibun. Talibun. Talibun dan talibatun. Lihat. Hada talibun. Hada talibun. Hada bukankah hada adalah isim isyara lil qarib ya, kawan? Bukankah begitu? Naam, Naam. هذا اسم إشارة لل للقريب يا إخوان يا إخوان أنتم معي نعم نعم طالب kemudian ada uh, jamaknya haulai tullabun lihat ya ikhwan isim isyarah lil qarib haulai tullabun jamak daripada talibun talibun ini isim akil atau ghair akil talibun dan akil, akil. akil. Kemudian ada untuk muannasnya, hadhihi talibatun. Hmm, murid perang perempuan. Kalau talibun tadi murid laki-laki, kalau talibatun sekarang murid perempuan. perempuan. Maka kita menggunakan hadhihi atau hadza, ikhwan? Hadhihi. Hadhihi. Lalu bagaimana jamaknya? Haulai talibatun. Kata tunjuk eh, yang dekat untuk jamak sama. Haulai, baik muzakkar maupun hmm. muannas haula'i tullabun atau haula'i talibatun. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan ikhwan? Ada yang kurang jelas? Ikhwan studio? Wadih. Wadih, jelas? Baik. Sekarang kita masuk ke nomor isnan. Asma'ul isyarati lil ba'idi al-aqil. Kalau sebelumnya tadi asmaul isyarah lil qarib, sekarang asmaul isyarah lil lil ba'id. Lil ba'id. Ya ikhwan, intabihu ikhwan, intabihu. Sebelumnya tadi asma'ul isyarah lil Lil qarib. qarib. Sekarang asma'ul isyarah lil Lil ba'id. ba'id. Sebelumnya al-aqil maka sekarang adalah غير غير عاقل لا Aqil. Sawa. Sawa. Antum terjebak ya ikhwan. Sawa. Sawa. Sawa. Kalau tadi al akil maka sekarang tetap al akil. Sawa. Ayakumullah. ya akhi. Lihat contohnya dalika talibun. Dalika Talibun. ini mufradnya, ini bentuk tunggalnya. Lalu jamaknya bagaimana? Ulaika. Ulaika. Kemudian ada muannasnya, tilka talibatun. Lalu ada jamak daripada muannasnya? Ulaika talibatun. Ulaika dapat digunakan untuk muzakkar dan dapat digunakan untuk muannas. Ini sekali lagi ini contoh untuk isim akil atau ghair akil ya, ah, ah, Akil. Akil. akil. Terus sekarang nomor tiga kita baca asmaul isyarati lil qaribi ghairil aqil. Ah, Kalau tadi sebelumnya lil aqil sekarang li ghairi akil. akil. Di sini lil ghairi akil jangan diartikan ya, kurang waras, bukan. <laughs> Iya. Nah, di sini adalah uh, benda mati. Nah, apa contohnya di sini? Kalimatnya apa yang ghairi akil? Baitun. Baitun. Lihat hadza baitun. Lalu jamaknya buyutun. Bagaimana kata tunjuknya untuk buyutun? هذان ما مenggunakan هذه يا اخوان جمع جمع غير عاقل مؤنث جمع غير muannas. مؤنث maka tidak tepat kalau antum bilang haulai baitun buyutun misalnya la hadza khata kemudian ada kata lain sayyaratun hadhihi sayyaratun jamaknya hadhihi sayyaratun lihat tidak ada perubahan di sini Ikhwan Lasa kadalik? Bala. Bala. Karena mufradnya muannas. Ketika jadi jamak maka dia tetap muannas. Muannas. Baik, ini is asmaul isyara lil qarib. Sekarang asmaul isyara lil ba'id untuk yang jauh sekarang. Untuk yang jauh ghair akil. Zalika baitun. Zalika baitun. Baitun. Adapun jamaknya tilka buyutun. Ya. Sekali lagi uh, eh, isim jamak isim ghair akil dia muzakkar muannas جمع اسم غير عاقل مذكر ومؤنث مؤنث مؤنث ليس مذكر يا Kemudian terakhir tilka sayyaratun lalu ada tilka sayyaratun. Nah. Sepertinya tidak perlu banyak penjelasan, sudah jelas, sudah paham. Sudah jelas, sudah paham, sudah ngantuk ya, ikhwan? Iya. Sudah ngantuk sepertinya, bukan sudah jelas. Sudah jelas, sahih? Wadih. Wadih. Sudah jelas sekaligus sudah ngantuk sudah. Baik. Baik, eh, kita tidak akan berpanjang lebar sepertinya ini sebagai penutup dari kita. Ada pertanyaan-pertanyaan di SMS mungkin nanti bisa tunda, ah. ditunda pekan depan. Kita tutup subhanallahi hamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.